Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang mana terakhir kita telah masuk ke pembahasan seputar tanda-tanda kebenaran kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tanda-tanda kejujuran kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat lagi halaman 69. Halaman 69 yang tengah itu Fabil aqli yudraku anna hadha yastahil an yakdzib ala adna makhluqin bi adna kadibatin. Secara logika maka akan diketahui bahwasanya orang ini maksudnya Rasulullah SAW mustahil untuk berdusta kepada makhluk yang paling rendah pun dengan apa? Dengan kedustaan yang paling rendah. Itu nggak mungkin. Paham ya? Nah, fa kaifa yumkin an yakuna mithla hadza qad kadzaba 'ala Allah rabbil alamin. Maka bagaimana mungkin orang seperti ini maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berani paham ya? atau menjadi nah orang seperti orang yang berdusta atas nama Allah Rabb semesta alam. Paham belum? Berdusta kepada makhluk saja yang paling rendah dengan satu kedustaan rendah itu enggak mungkin apalagi berani dusta kepada Allah SWT gitu loh. Paham ya? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Alladzi qad akhbarahu bima ladaihi min alimil iqab." Ya Allah telah telah mengkabarkan eh, dengan apa yang ada di sisinya berupa azab yang pedih bagi orang yang dusta. Wa maliman wa maliman kadzaba alaihi waftara dan ancamannya pedih ancaman yang berat bagi orang yang berdusta atas nama Allah dan membuat kedustaan. Hadzal yasdur illa min syarri ibadillah wa ajraihim wa akhbathihim. Yang seperti ini dusta atas nama Allah, ini enggak akan muncul kecuali dari orang yang paling jelek dari kalangan hamba-hamba Allah dan orang yang paling lansang dan orang yang paling jahat dan jelek. Bayangkan Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang jujur. Masya Allah. Nah, Wa layakfa la yakhfa amruhu 'ala sibyan fil makatib, Allah. Dan seperti ini tidak ter, tidak apa tidak tersembunyi lagi perkaranya di hadapan anak-anak. Paham ya? Na barakallahu fikum fil makatib, baik di sekolah sekolah mereka. Fa kaifa? Makatib sekolah atau tempat belajar mereka ya. Fa kaifa bi ulil ahlam nuha? Bagaimana sekarang kalau dengan orang yang berilmu dan orang yang paham ilmunya? Anak kecil aja yang namanya dusta itu haram, tahu gitu loh Kemudian bagaimana dengan orang yang berilmu? Tentunya lebih tahu lagi. Alladzina badalu anfusahum wa amwalahum, yang mereka mencurahkan diri-diri mereka dan mencurahkan harta-harta mereka. Wa faraqu auladahum wa awtanahum wa asha'irahum yang mereka meninggalkan anak-anak mereka, meninggalkan negeri-negeri mereka, meninggalkan suku-suku mereka. Asha'ir itu adalah qabail artinya, asha'ir itu qabail meninggalkan marga-marga suku-suku mereka fi hubbihi wa ta'atihi dalam rangka untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu anhum para sahabat. Paham ya? Nah, makanya jangan sampai kita mencaci maki para sahabat. Karena para sahabat itu amalan sedikit, itu ngalahkan dengan amalan kita yang setumpuk. Paham ya? Amalan sahabat walaupun sedikit, itu amalan kita kalah dengan amalan mereka. Sampai-sampai dipermisalkan dalam nabarakallahu fikum hadis yang sahih, la tasubbu ashabi Kalian jangan mencaci maki para sahabatku kata Rasulullah SAW. Fawalladhi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Apa kata Rasulullah SAW? Lau anna ahadahum kami mithla dan dhahaban. Kalau seandainya mereka yang mencaci maki tadi itu menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, ini saya apa? Ma kamu mudda ahadihim wala nasifah. Tidak sebanding dengan tidak setara dengan satu raupan sedekah mereka tidak boleh setengahnya bayangkan maksudnya gini kita sedekah dengan sebesar gunung Uhud emas itu dibanding dengan sedekah sahabat walaupun cuma satu raupan gini atau setengah raupan kalah kita ini gitu loh makanya jangan sampai mencaci maki para sahabat man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaikah wan nas ajmain barang siapa yang mencaci maki para sahabatku laknat Allah laknat malaikat laknat semua manusia mengenai dirinya Wal Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din, azza jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi. Wa sallallahu alaihi wasallam ta'aqaba al-lail wa nahar. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang malam dan siang. Wa min dzalika ma akhbar Allah sallallahu alaihi wasallam bihi fi hadzal Qur'an al-'azhim. Di antara termasuk tanda-tanda kejujuran kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaitu apa yang beliau kabarkan. Ha? Nah, barakallahu fikum di dalam Al-Qur'anul Azim. Naam. Paham ya? Wa fi ma sahanhu 'anil hadis dan apa yang telah sahih dari Rasulullah SAW berupa hadis-hadis al ghuyubi al mustaqbalah al mutabiqah li khabari hatwal quddah bil quddah masyaallah. Apa kata beliau? termasuk bentuk kejujuran, kebenaran kenabian Nabi kita Muhammad SAW adalah apa yang telah dikabarkan. Nah, barakallahu fiikum oleh siapa? Rasulullah SAW di dalam Al-Quran Al Karim, maksudnya Allah SWT mengkabarkan tentang Rasulullah SAW dan juga apa yang telah sahih nah kalau fikum dari beliau SAW di dalam hadis-hadis tentang apa perkara-perkara gaib yang akan datang yang cocok sesuai dengan realita kenyataan yang dikabarkan. Paham ya? Akan datang akhir zaman dajjal, nanti akan datang beneran. Paham ya? Kemudian akan muncul Ya'dun Madud, akan muncul beneran. Jadi apa yang mereka sampaikan itu apa yang sampaikan Rasulullah itu benar. Yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar. Hatwal quddah bil quddah maksudnya benar-benar sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Mimma yaqulu istiqsa'uhu hahuna. Yang mana kalau dibahas secara tuntas itu termasuk pembahasan yang panjang. Wa min dzalika di antaranya bentuk kebenaran kenabian Nabi kita Muhammad SAW Allah ta'ala ala yadayhi min khawarikil adat al-bahirah masyaallah termasuk bentuk tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah yang Allah telah tampakkan kepada beliau melalui tangan beliau berupa apa khawarikil adat khawarikil adat apa artinya perkara-perkara yang keluar dari kebiasaan. Paham ya? Nah, ini keluar perkara-perkara yang keluar dari kebiasaan eh, manusia. Nah, famin dalika di antaranya apa? Ma akhbarallahu azza wa jalla anhu fi kitabil aziz min syiqaqil qamar Di antaranya apa yang Allah telah kabarkan dalam al Qur'an Karim tentang apa? Terbelahnya bulan. Coba siapa yang bisa dari kalangan manusia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika annal musyrikin sa'aluhu ayatan. Waktu itu kejadiannya, tragedinya, orang-orang musyrikin meminta kepada Rasulullah untuk mendatangkan tanda. Wa kana dzalika lailan. Waktu itu malam hari, bayangkan malam hari. Diminta oleh musyrikin, orang-orang musyrikin. Fa asyara ilal qamar, kemudian Rasulullah mengisyaratkan ke bulan. Fasara firqatain, langsung terbelah menjadi dua belahan. Masya Allah, mukjizah. Fasa'alu man haulahum minal ahya, kemudian orang-orang musyrikin tadi enggak percaya. Mereka bertanya kepada orang-orang yang sekeliling mereka dari penduduk kampung ahya itu Korea, kuro. Paham ya? Hayyun, haya, hayyun, ahya itu kadang artinya adalah qaryah minal kuro. Ahya ini bukan orang hidup bukan ya, tapi ahya ini adalah kuro. jamak dari qaryah. Naam. Li'alla yakuna qasaharahum karena mereka khawatir jangan-jangan kita kena sihir. Diisyaratkan bulan terbelah menjadi dua. Nah, mereka mengira oh jangan-jangan sihir ini. Langsung bertanya kepada sekelilingnya, fa akhbaruhum bimithli ma ra'au. Akhirnya mereka mengkabarkan dengan apa yang mereka lihat. Benar-benar terbelah gitu maksudnya. Wa hadha mutawatirun anhu 'inda ahli al-'ilm bil akhbar. Ini benar-benar apa mutawatir dinukilkan banyak sekali menukilkan. Nah, barakallahu fikum tentang kejadian tersebut nah di sisi ahli ilm dengan kabar-kabar yang sahih wa qad rawahu ghairu wahid minas sahabah radhiyallahu anhum ajma'in dan sungguh riwayat mengenai terbelahnya bulan telah diriwayatkan juga lebih daripada satu sahabat Nah barakallahu fikum radhiyallahu anhum ajma'in sallallahu alaihi wasallam al rabbil alamin